يا اذكر حقيقة الاشتغال مروان ما هو حقيقة الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل متصرف أو وصف terus belum selesai مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو في ملابسه عن العمل في الاسم السابق sudah sampai Nah, terlalu panjang, nggak ada satu muka. <laughs> Jadi saya ulangi bahwasanya istighol hakikatnya adalah isim disebutkan dahulu kemudian diakhirkan setelahnya fi'il yang fi'ilnya mutasarrif ataupun disebutkan setelahnya wasaf yang fi'il ataupun wasaf ini sibuk beramal pada domir isim ataupun beramal pada domir yang kembali kepada isim yang mendahului contohnya apa Zaidan ibribu Zaidan idribhu. Di sini terjadi yang namanya istighal. Karena di sini ada isi mendahului Zaidan. Setelahnya ada fi'il idrib. Yang idrib ini sibuk untuk beramal pada domir ha. Idribhu yang kembali ha ini kepada Zaid. Itu namanya apa? Istighal. Dan nasabnya Zaidan dengan apa? Dengan fi'il yang juban wujuban yufassiruhu ma ba'dah. Dia dinasobkan oleh fi'il yang dibuang secara wajib meskipun dibuang ada yang menafsirkannya apa itu yaitu fiil yang disebutkan idrib idrib zaidan idribhu tidak boleh antum sebutkan idribnya ya. ataupun ketika yang mendahului ataupun yang beramal adalah wasaf contohnya apa yang wasaf zaidan anak boribu anak zaidan anak boribu ya di sini Zaidan mansub dengan wasof. Takdirnya ana boribun Zaidan. Ana boribu. Ya. Ataupun beramal pada mula bisnya. Karena amilnya, baik berupa isim ataupun wasofnya sibuk beramal pada mula bisnya isim. Apa itu mula bis? Bobitnya bagaimana batasannya? Batasannya mula bis ini, ya perlu dicatat ini Dhabitul mulabasah an yakuna dhamirul mansubi min tatimati al mansub bil mufassar bil mufassir. Ya. Saya ulangi dhabitul mulabasah, dhabitnya mulabasah an yakuna dhamirul mansubi min tatimmatil mansubi bil mufassir. Agar dhamir agar domir yang mansub itu merupakan penyempurna merupakan penyempurna makna dari merupakan menyempurna penyempurna makna dari isim yang dinasobkan oleh mufassir. Mufassir adalah amil yang disebutkan. Contohnya apa? Amil yang beramal pada mulabisnya dalam matan disebutkan apa? Zaidan darabtu hulamah. Zaidan borobtu gulamah. Zaid, saya pukul budaknya. Di sini borobtu adalah fiil yang dia beramal pada mula bisnya Bomir. Ya. Disebutkan di sini makna mula bis. Ya. Ketika bomir masuk, domir masuknya mana? Zaidan. Borobtu hulam ha itu kan kembali kepada yang mansub Zaidan, ya kan? Ha di situ sebagai disebut dengan pemir mansub yang kembali kepada Zaid. Zaidun borobtu Zaidan borobtu ulama Di situ domir ha disebut dengan pemir mansub karena kembalinya kepada Zaid. Dia ha ini penyempurna. Penyempurna dari isi mansub hulam. Tanpa adanya ha itu maknanya rancu. Seandainya dikatakan Zaidun. Ya, Dorobtu hulaman tanpa ada haknya. Zaidun dorobtu hulaman. Nyambung gak maknanya? Zaid saya pukul seorang budak. Gak nyambung. Tapi kalau dikatakan Zaidun dorobtu hulama, Zaid saya pukul budak dia. Maka nyambung. Nah, itu makna mula basah. Yaitu Bomir mansub itu merupakan penyempurna makna isim yang dinasabkan oleh mufassir. Oleh dorobtu. Zaidan dorobtu hulamah takdirnya apa di sini? Ataupun fiil yang dibuang yang menasabkan Zaid, Zaidan, darabtu ulama Uhinu Zaidan, darabtu ulama. Saya hinakan Zaid sehingga saya pukul budaknya. Takdirnya bukan darabtu. Kenapa? Karena ini pukul bukan Zaid tapi budaknya. Maknanya adalah saya hinakan Zaid sehingga saya pukul budaknya. Jadi memukul budak pada adat mereka orang Arab adalah bentuk penghinaan bentuk penghinaan bagi tuannya. Ya, Itu dicermati ya. Ya. Babit mula basah. Dihafalkan an yakuna dhamirul mansubi min tatimmatil mansubi bil mufassar. Yaitu agar bomir mansub merupakan penyempurna isim yang dinasabkan oleh mufassir. Zaidan darabtu lama. Disebutkan hak di sini domir mansub yang kembali kepada Zaid untuk menyempurnakan maknanya gulam. Seandainya tidak ada hak, rancu maknanya. Zaidun tu gulaman ataupun gulamaka. Kan nggak pas. Zaid saya pukul budak kamu. Apa kaitannya? Nih. Nah, kemudian pada contoh tadi yang telah dicontohkan itu boleh dimasukkan kepada bab istighol boleh juga dijadikan sebagai mubtada Ya. Seperti Zaidun, Barabtu, ulama boleh. Zaidun ibribu boleh. ada berarti. Jumlah setelahnya sebagai khobar. Dan di sana ada tempat yang di situ wajib untuk menasobkan maf'ul sebagai ataupun pada bab istighol. Ya. Inna ma yajibun nasbu fi babil istighol in waqa'a al-ismul mansub ba'da adatin takhtasu bil fi'li Ya. Tidak lain diwajibkannya mansub pada bab istighol. Ini menunjukkan bahwasanya bab istighol itu tidak wajib. Boleh juga antum marfukkan atau nerofakkan. Wajibnya adalah ketika isim yang mansubnya jatuh setelah ada tuh syarat ataupun adat alat yang dikhususkan untuk fiil seperti ada tuh syarat. In Zaidan In Zaidan laki tahu, fakrimhu. Di sini in kan ada tuh syarat yang khusus masuk pada fiil maka wajib di sini dimasukkan ataupun dinasobkan. Istighalnya wajib dinasobkan di sini. In Zaidan laki tahu fakrimhu. Ini wajib mansub Zaidannya, enggak boleh marfu. Adapun pada contoh yang barusan kita lewatkan boleh marfu. Zaidun tuh boleh. Berarti Zaidun mubtada, tuh jumlah fi'liyah pada mahalnya rofa khobar. Adapun di tempat yang lain itu istighol wajib mansub yaitu ketika isimnya isimnya didahului oleh adat ataupun alat yang khusus masuk kepada fi'il seperti in. Contoh in Zaidan laqituhu fa'krimhu. In Zaidan laqitahu fa'krimhu. Jika Zaid engkau temui, maka muliakanlah. Ini wajib kamu amal apa? Kamu nasabkan Zaidan, enggak boleh Zaidun. Iya. Karena yang namanya in itu hanya bisa masuk kepada jumlah fi'liyah dengan dinasobkan Zaidan ini jelas jumlahnya jumlah fi'liyah karena ada fi'liyah mahdhuf. Takdirnya in laqita Zaid in laqita Zaidan gitu kan. Ataupun Zaidun berarti mubtada nggak bisa. Enggak ada mubtada. Datang setelah in karena in khusus masuk kepada fi'il. Juga diantaranya ketika datang setelah ada tu tahdhib Alat yang maknanya tahdid, anjuran. Halla Zaidan akram tahu. Halla Zaidan akram tahu. Ayolah Zaid engkau muliakan. Ya. Anjuran. Ayolah Zaid engkau muliakan. Halla Zaidan harus engkau boleh Zaidun. Atau ketika datang isimnya setelah isim istifham. Mata Zaidan ru'aitah. Enggak boleh mata Zaidun ru'aitu. Ru'aitah. Mata Zaidan ru'aitu. Atau ru'aitah. Ini tambahannya. Ya, syukur-syukur difahami. Kalau enggak ya, yang di matanya Pahamlah. Dan juga sebaliknya terkadang wajib rofa. madhab istiwal ini terkadang wajib rofa sebagai mubtada. Kalau tadi wajib mansubnya. Kalau pada contoh-contoh yang kita lewatkan tadi boleh. Boleh nasab, boleh rofa isimnya. Yang barusan kita tambahkan adalah wajib mansubnya. Kemudian ditambahkan lagi terkadang wajib apa? Wajib rofaknya. Hmm. Seperti apabila isim tersebut datang setelah idza fujaiyah. Apabila isinya datang setelah idza fujaiyah, idza yang menunjukkan makna tiba-tiba. Contohnya kharajtu fa idza zaidun yadribuhu amrun. Kharajtu fa idza zaidun yadribuhu amrun amrun. Saya keluar tiba-tiba Zaid dipukul oleh Amr. Di sini Zaidun harus nggak boleh Zaidan. Setelah idza fujaiyah harus isim sebagai mubtada. I'rabnya isim yang datang setelah idza fuji'a mesti mubtada sehingga enggak boleh mansub. Kalau mansub maf'ul berarti jumlahnya fi'liyah. Ya. Kharajtu fa idza Zaidun ya yadribu Amrun. Enggak boleh fa zaidan ya yadribu Amr. Meskipun babnya istighol ya. Tapi karena dia datang setelah idza maka dia harus dirofakkan Zaid sebagai mubtada. Itu diantaranya. Masih ada tambahan lagi takut membingungkan sudah nggak usah. Mau nggak tambahin lagi? Ya Ki. Yang wajib marfu. Prof. Mau tambahin lagi nggak? Mau, eh, siap berarti ya. kita main lagi. <laughs> Sportif namanya. Yang wajib marfu. Yang itu lagi ya. Kalau tadi setelah idza fujaiyah. Kharajtu fa idza Zaidun yadribu Amr. Atau apabila amil yang disebutkan tidak bisa atau tidak tepat untuk beramal pada isim yang disebutkan. Hmm. Apabila amil setelah isim, itu aja. Amil setelah isim tidak tepat untuk diamalkan pada isim. Apabila amil yang disebutkan mufasir tidak bisa beramal, tidak tepat untuk diamalkan pada isim. Contohnya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur." Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Segala sesuatu ya, yang mereka kerjakan di zubur tertulis dalam lembar-lembaran catatan yang ada pada para malaikat. Di sini nggak boleh dikatakan wa kulla syai'in meskipun kalau kita lihat dari keadaannya ini seperti istighol gitu. Sebutkan isim dulu, ya kan? Kullu syai. Setelah itu fi'il. Yang fi'ilnya di sini beramal kepada hak. Ya. Tapi di sini harus rofa, harus marfu, tidak boleh nasab. Kenapa? Karena amilnya fa'alu itu tidak bisa beramal pada kulla. Ya. Pada kullu tidak bisa. Kalau diterjemahkan wa kullu syai'in faalu fi zubur, segala sesuatu yang mereka kerjakan ada di lembaran-lembaran catatan para malaikat. Kalau seandainya di fathah itu rusak maknanya. Fa'alu kulla syai' artinya kan mereka berbuat segala sesuatu di lembaran-lembaran yang ada di tangan malaikat nggak bisa. Mereka berbuat segala sesuatu di lembaran-lembaran yang ada pada tangan malaikat tidak bisa. Tapi mereka ataupun segala sesuatu yang mereka kerjakan ada tercatat. Nggak bisa. Kalau wakul syai'in ataupun dinasobkan sehingga maknanya tadi mereka berbuat segala sesuatu di lembaran-lembaran itu nggak bisa. Ah, ini. Jadi intinya yang terakhir ini tambahan ini adalah bahwasanya wajib rofa ketika amilnya tidak bisa beramal pada isim tersebut karena akan merusak maknanya. Hmm. Sehingga dia kullu syai'in i'rabnya ya mubtada, fa'alu jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa khabar. Baik, itu tambahannya. Sekarang kita masuk kepada al-mansubat berikutnya. Isi mansub berikutnya, ya. Ya, betul. Munada belum kan? Munada. Istighol sudah selesai, difahami ya. Istighol ulang-ulang itu agar rumit dikit. Definisi, definisinya dihafalkan, contoh-contohnya juga dihafalkan dan ihrabnya. Jadi upayakan def, apa? Definisi, faham, kemudian juga contoh-contohnya dan i'rabnya. Dan intinya nahu adalah i'rab. Wa minha al-munada di antara maf'ul bih yang fi'ilnya wajib dibuang adalah munada. Tadi yang pertama maf'ul bih yang dibuang atau yang wajib dibuang fi'ilnya adalah istirol pada bab istirol yang kedua pada bab munada. Nahu contohnya ya Abdullah. Ya Abdullah. Di sini Abdullah mansub tanda nasab fathah. Yeah. Dan di situ dibuang fiilnya. Aslinya unadi Abdullah, saya panggil Abdullah. Dibuang unadinya digantikan posisinya dengan huruf nida, ya Abdullah. Ya. Fa inna aslahu asli daripada ya Abdullah ad'u atau unadi sama ad'u Abdullah. Saya menyeru memanggil Abdullah. al fi'lu wa uniba ya anhu. Dibuanglah fi'ilnya ad'u kemudian digantikan posisinya oleh ya. Karena banyaknya penggunaan perlu diringkas dengan huruf nida. Ya Abdullah. nggak boleh ya Abdullah ya. Karena dia maf'ul. Ya. Nggak boleh Abdullah atau Abdillah. Ya. Munada definisinya belum di sini disebutkan definisinya. Definisi dari munada adalah huwal matlubu iqbaluhu bi harfin min hurufin nida huwal matlubu iqbaluhu harfin min hurufi nida. Munada adalah al matlubu iqbaluhu yang dituntut untuk menghadap. Dituntutnya dengan perantara huruf dari huruf-huruf nida, di antaranya ya. Ya Abdullah. Abdullah di situ munada karena dia Abdullah dituntut untuk menghadap kepadamu dengan perantaran huruf ya. Dan kalau mau ditambahkan, bahwasanya huruf nida itu ada delapan. Ada Hamzah. Hamzah. Abdullah misalkan. Kalau Hamzah ini adalah huruf nida yang digunakan untuk memanggil seseorang yang dekat dengan kita. Azaidu wa Zaid, dekat Zaidnya. Itu yang pertama. Yang kedua, A dengan memanjangkan hamzahnya a a zaidu gitu. Yang ketiga ai ai juga untuk yang dekat. Kalau tadi a tidak disebutkan yang untuk dekat jauhnya mungkin bisa digunakan dua-duanya. Yang ketiga ai ini digunakan untuk memanggil yang dekat seperti dalam riwayat sebutkan ketika Rasulullah memanggil pamannya Abi Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah ay am ay ammi wahai pamanku qul la ilaha illallah katakanlah la ilaha illallah yang keempat dari huruf nida adalah ay dengan ya dan dipanjangkan hamzahnya ay zaidu ay zaidu kalau dalam bahasa kita huruf nida ada berapa? Hoi. Terus apa lagi? Oi. Hai aja kayaknya. Apa baru suara kamu, Warman? Kerangkeng? Selancang gimana kalau manggil? Eh? Woi. Oh, ada yang woi. <laughs> Hei kalau dekat itu ya. Hei. Iya kan? Hei. Hei Muhammad. Kalau dekat, "Hai Muhammad" kan enggak pas bikin terkejut nanti jantungan wasabi yang ke yang berapa tadi yang kelima ya sekarang ya yang kelima ya ya ini adalah umul bab induknya bab munada induknya huruf nida induknya ya ini dipanggil dengannya sesuatu yang jauh itu kemasannya ya digunakan untuk memanggil sesuatu ataupun orang yang jauh dan terkadang digunakan ya untuk memanggil orang yang dekat kenapa tauki dan untuk memberikan penekanan sepertinya lagi ngelamun aja ya Abdullah ini kalau saya ya Abdullah kurang perhatian ya Abdullah hmm. atau mulai ngantuk misalnya. lagi taklim ngantuk dekat padahal panggil ya hmm. ditakid yang keenam ayah ini untuk memanggil sesuatu yang jauh lil ba'id. Ayah Zaidu. Yang ketujuh, haya untuk memanggil sesuatu yang jauh. Haya Zaidu. Yang kedelapan wa wa. Ini wa juga sama huruf nida. Hanya saja menurut jumhur ahli nahu wa ini adalah huruf nida yang dikhususkan untuk nudbah, ratapan. Seperti wa ajaba laka ya Ibnu Abbas. Aduh, aneh sekali engkau wahai Ibnu Abbas. Siwa roksa, duh sakit sekali kepalaku. Dan terkadang digunakan untuk panggilan biasa tapi jarang. Seringnya untuk nudbah ratapan. Ini ada babnya khusus. Baik, kita lanjutkan eh lanjutkan sudah habis ya, itu nanti insya Allah baik kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya Bismillah sudah berhasil belum tugasnya eh segera ya insya Allah nanti kita cek bersama-sama mungkin sampai di sini dulu Subhanallah bihamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.